Berhala juga disebut togut. Bukan hanya syaitan. Berarti ucapan Umar ini oh, contoh, bukan pembatas. Bolehkah seperti ini? Tentu boleh. Tentu boleh tafsiran-tafsiran seperti ini boleh nanti akan dijelaskan oleh beliau. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengumpulkan seluruh pendapat para ulama dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in agar kita tidak sempit apabila kita memahami hanya dari seorang sahabat saja atau seorang ulama saja. Ya. Karena banyak di antara tafsiran sebagian sahabat itu hanya contoh, bukan pembatas. Seperti lafaz ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa tafsiran dari kalangan para sahabat? Ihdinas siratal mustaqim Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan As-Sunnah ada yang menafsirkan Abu Bakar dan Umar. Apa itu? Contoh. Ya. Bahkan Nabi sendiri sallallahu Alaihi Wasallam juga sering sekali bersabda dan itu bukan uh, pembatas. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam saya riwayat Imam Abu Daud bahwa "Idza tabayatum bil ainati wa akhadtum adnab al maqari" Waraditum bizar'i wa taraktumul jihad. Hanya empat di sini. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara ina, kalian memegang ekor-ekor sapi, bertani, e, berternak. Waraditum bizar'i dan kalian ridho bangga dengan e, pertanian. Wa taraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad. Hanya empat di situ. Sallallahu alaikum dullan. Maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Apakah empat hal tadi tidak mungkin jadi lima, enam, tujuh? Tentu mungkin. Bisa jadi dua puluh, eh, lima puluh, seratus, bahkan ratusan. Perbuatan kaum muslimin yang menyebabkan kaum muslimin itu terjatuh ke dalam kehinaan. Yang empat disebutkan oleh beliau itu eh, contoh, bukan pembatas. Ya. Oleh karena itu, uh, Syekh Utsaimin rahimahullah membatasi membatasi karena pembatasan lebih afdol daripada contoh. Pembatasan definisi ta'rif itu lebih uh, afdol daripada contoh. Dengan contoh orang bisa salah faham. Oh, ternyata togut itu hanya syaitan. Ternyata al-jib itu hanya sihir. Padahal tidak, itu hanya contoh. Oleh karena itu, di sini beliau membatasi, membuat ta'rif. Dan ini memang tugas para ulama. Tugas para ulama membuat ta'rif seperti ini agar apa? Agar kaum muslimin faham. Seperti perkataan segala urusan dunia adalah boleh kecuali yang dilarang. Adakah kalimat seperti ini dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Adakah kalimat seperti ini di dalam hadis? Tidak ada. Tidak ada kan? Itu uh, ucapan para ulama untuk apa? Untuk memudahkan kaum muslimin agar kaum muslimin menjadi faham. Perintah yang didahului oleh larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib Kalimat seperti ini ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada di hadis? Tidak ada. Ini ucapan para ulama mengintisarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Agar apa? Agar kita yang bukan ulama menjadi faham. Ya. Oleh karena itu hanya mempelajari kolom noh wa Rasul, kolom noh wa Rasul tanpa ucapan sahabat, tanpa pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, membukhari Muslim dan seterusnya, maka oh, besar resikonya. Dan itu terjadi sebagian anak muda hari ini yang belajar langsung dengan Al-Quran, bahkan terjemahan, sekedar terjemahan, hadis-hadis Bukhari, Muslim, terjemahan, maka banyak dari mereka yang tidak faham akhirnya masuk ke dalam pemahaman-pemahaman sesat. Karena apa? Tanpa bimbingan para ulama. Nah, di sini beliau mentarifkan at-tagut wa ajma'u makila fihi kalimat yang paling mewakili tentang apa itu togut. Apa itu togut? Pengertiannya, tarifnya, definisinya yang paling mewakili adalah huwa ma tajawaza bihil abdu haddahu. Apa yang melampaui batas dari diri seorang hamba? Hamba itu kan mempunyai sifat-sifat hamba. Ini melampaui batas, melebihi. Dalam hal apa? Min ma'budin au matbu'in au muta' dalam hal disembah, ditaat, diikuti, dan ditaati. Tiga hal ini. Ya. Bukan hal bukan dalam hal uh, dicaci maki. Kan ada caci makian yang melewati batas kan? Ada orang kita caci maki um, lewat batas, dia nggak akan jadi togut. Karena melampaui batas itu dalam hal ditaati, diikuti, dan disembah. Ya. Yeah. Wa makna min ma'budin ay bi ilmihi wa ridahu. Yang pertama, ma'bud, disembah. Seorang hamba disembah, ya tentu sudah jelas. Melewati batas, apapun bentuk penyembahan itu kalau namanya disembah, tentu melampaui batas. Mana mungkin seorang hamba kok disembah? Sembah itu, yang disembah itu Tuhan, Rob. Ah, bentuk penyembahannya macam-macam. Ya. Yeah. Ai ilmihi tapi dengan syarat dia tahu dan dia ridho. Ah, yang disembah itu tahu dan ridho. Sebab tanpa syarat ini maka Nabi Isa menjadi tauhid. Ya, Nabi Isa itu tauhid. Disembah kan? Kamu kaum Nasara, orang-orang Kristen hari ini menyembah Nabi Isa, berarti Nabi Isa tauhid? Ya, tidak ada seorang ulama pun mengatakan Nabi Isa tauhid. Padahal jelas Nabi Isa disembah. Ali bin Abi Thalib disembah-sembah oleh Syiah Rafidah. Syekh Abdul Qadir Jailani disembah oleh sebagian kaum muslimin, kaum sufiyah Apakah kita katakan mereka itu togut? Ali bin Abi Thalib togut? Oh, Hasan Husain togut? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa, Ali, Hasan, Husain, Syabdul Qadir Jailani dan seterusnya tidak tahu kalau akhirnya mereka akan disembah atau tidak ridho, tidak ridho. Ya. Yang togut itu dia disembah dan dia senang disembah dan dia tahu sedang disembah orang, dia biarkan saja, atau bahkan dia senang, atau bahkan dia menyuruh, ah, itu taugut. Jelas Fir'aun. Fir'aun jelas taugut. Ya. Ah, ini sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah uh, sebagaimana di awal kitab yang pernah dijelaskan oleh uh, beliau. Kemudian matbu diikuti diikuti berlebihan diikuti berlebihan ada orang besar uh, kita simpati kepada beliau beliau datang ke masjid setiap kali terdengar azan kita ikuti ya ini belum berlebihan belum melampaui batas ya dia sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid kita ikut. Ini belum melampaui batas. Ya. Dia keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri kita ikuti. Ini belum melampaui batas. Ya. Ah, begitu dia melakukan hal-hal yang bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Islam ini kita ikuti, ah, itu sudah melampaui batas. Ya. Oleh karena itu masuk ke dalam togut ini adalah tokoh-tokoh agama yang sesat. Yang diikuti oleh pengikutnya. Maka bisa menjadi togut. Ya. Yang terakhir, awmuto ditaati. Ditaati, pemimpin kita menyuruh kita uh, setiap kali naik motor pakai helm, kita taati, ini belum melampaui batas. Ya. Yeah setiap kali berhenti di lampu merah, lampunya masih merah, kita disuruh berhenti, maka ini belum melampaui batas. Ya. Yeah. Dan seterusnya yang kita saksikan sehari-hari belum melampaui batas. Ya. Yeah. Tapi kalau pemimpin kita sudah uh, menyuruh kita, misalnya laki-lakinya suruh memangkas jenggot, nah, ini ditaati melampaui batas. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh. Taat kepada makhluk, siapapun dia, walaupun pemimpin kita, kalau itu berarti bermaksiat kepada Khalik. Melampaui batas. Jadi letak melampaui batas di mana? Di syariat itu. Ya. Ah, ini terjadi pada pemimpin-pemimpin yang perhatian terhadap Islam. Sementara dia tidak faham. Ya. Yeah. Walillahilham, kita hidup di negeri, sebuah negeri yang pemimpinnya kurang perhatian terhadap Islam. Ini salah satu nikmat. Ya, ini salah satu nikmat. Antum jangan eh, buru-buru uh, mengatakan ini musibah. Sebagian mengatakan musibah. Pemimpin kita tidak perhatian terhadap Islam. Coba kalau perhatian terhadap Islam, sementara ilmu mereka tidak mengikuti ilmu sunnah. Coba kalau pemimpin kita, presiden kita, menteri-menteri kita, semua perhatian kepada Islam. Menurut keyakinan mereka apa yang terjadi? Bisa-bisa tahlilan diwajibkan. Maulid Nabi diwajibkan. Ya, kenapa? Perhatian terhadap Islam. Dikiranya ini Islam. Walillahilham. Ini salah satu nikmat. Pemimpin kita tidak memperhatikan Islam. Akhirnya apa? Kita tidak diwajibkan berbuat bid'ah. Ya, ini nikmat. Daripada uh, negeri jiran kita, ya, lebih perhatian terhadap Islam maka aliran-aliran yang menurut mereka berbeda dengan kebiasaan mereka ya madhab syafi'i berbeda dengan madhab syafi'i menurut versi mereka padahal syafi'i berlepas diri dilarang dilarang ya di kita tidak dibebaskan ah ini makna dari ucapan Syahalbani beliau mengatakan hari ini tidak adanya negeri Islam yang tegas-tegas mengatakan kami negeri Islam tidak ada itu nikmat itu nikmat Ya. Karena apa? Karena pemimpin kita tidak faham terhadap Islam. Bukan seorang ulama. Ya. Dan tidak uh, dilingkungi oleh para ulama. Para ulama tidak ada di sekitar para pemimpin kita. Ini salah satu ucapan Syalbani yang barangkali mencengangkan sebagian orang Hizbiyin, Harokiyin. Ya. Dan terbukti. Ya Coba seandainya eh, pemimpin kita perhatian terhadap Islam, maka terjadi apa yang kita khawatirkan seperti tadi. Tahlilan diwajibkan, muludan kan sampai hari ini tidak diwajibkan. Pemimpin kita ngadain maulid, tapi enggak yang enggak ngadain enggak diapa-apakan. Ya, tidak diapa-apakan. Ya, para khotib yang berceramah tentang bid'ahnya maulid, tahlilan dan sebagainya, enggak apa-apa, bebas saja, enggak ditangkap-tangkepin gitu ya. Karena memang e, pemerintah kita tidak begitu perhatian terhadap Islam ini. Gitu ya. Yang penting tidak mencuri, yang penting yang penting tidak ngebom, yang penting tidak e, neror, yang penting tidak merugikan sesama muslim. Ini salah satu nikmat. Ah, kecuali jika pemimpin kita ini faham atau minimal berada di tengah-tengah para ulama ahlu sunnah ketika mereka memperhatikan Islam tentu jadi nikmat. Ya, Sebagaimana di Saudi misalnya pemimpinnya uh, di kiri kanan uh, mereka para ulama maka keluarlah keluarlah fatwa-fatwa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah itu jadi nikmat. Ya. Yeah. Wa qawluhu bil jibt haitsu fassaraha Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu bi'annaha as-sihar. Umar menafsirkan al-jib dengan sihir. Wa amma tafsiruhu at-taghut bisyaitan fa innahu min babit tafsiri bil mithal. Nah, ini seperti yang kita singgung tadi. Bahwa Umar menafsirkan togut itu dengan syaitan adalah ala sabilil misal. Sebagai contoh saja, bukan pembatas. Mana contoh bahwa banyak para ulama yang menafsirkan dari segi contoh bukan pembatas? Ini yang akan beliau terangkan. Wassalafu <clears throat> rahimahumullah yufassiruna al-ayata ahyanan bimithalin yuhtada alaih. Para salaf yang dimaksud para salaf secara zaman adalah sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in. Adapun setelah itu bukan salaf lagi tapi khalaf secara zaman. Adapun secara pemahaman maka sampai hari ini bahkan sampai akhir zaman bahkan Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi bersama Nabi Isa adalah salaf secara pemahaman. Pemahaman yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Secara zaman tiga kurun tadi Para salaf menafsirkan ayat itu kadang-kadang ala sabilil misal. Uh, contoh saja. Contoh saja. Ya. Yeah. Seperti apa yang terdapat dalam surah Fatir? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Kemudian kami wariskan Alkitab ini ya kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini Allah menyebut tentang kaum muslimin, kaum mukminin. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka itu yang mewarisi Alkitab itu ada orang-orang yang mendorimi diri mereka sendiri. Yang pertama, yang buruk wa minhum muqtasid. Yang kedua, umat pertengahan. Ini lebih baik. Nomor dua. Yang terakhir, yang terbaik. Wa minhum sabikum bil khairat. Biiznillah. Yang terbaik, yang ketiga, yaitu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Tiga oh, pembagian kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Siapa? Pezina, peminum khamr, penjudi, jarang sholat, tidak puasa Ramadan, dan seterusnya. Tapi mereka masih kaum muslimin, bukan orang kafir. Kelompok apa mereka ini? li nafsihi. Karena seluruh dosa besar yang dilakukan, berarti dia mendolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam terjatuh dalam dosa yang sangat besar, yaitu mendekati pohon larangan itu, apa kata beliau? Rabbana dhalamna anfusana. Ya Rabb, aku telah mendolimi diriku sendiri. Setiap perbuatan dosa besar itu mendolimi dirinya sendiri. Ya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji padahal mampu, berzina, minum khamar, berjudi, itu semua mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muktasid pertengahan. Pertengahan. Artinya ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya sekali waktu berbuat dosa sekali waktu minum khamar, sekali waktu berjudi. Ya. Yeah. kewajiban dilaksanakan, dosa kadang diterjang. Ah, yang terakhir, yang terbaik, sabikum bil khairat. Orang yang uh, apa? berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka ini? Orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Salat, zakat, puasa, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi dan seterusnya. Ya. Ah, ini tafsiran bakunya. Tafsiran yang uh, mudah difahami. Ah, bagaimana tafsiran uh, sebagian sahabat? Qala ba'dul mufassirin. Sebagian al-mufassirin menafsirkan. Dengan apa? Dengan tidak seperti tadi tafsirannya, tapi contoh Contoh. Al-dhalimu li nafsi, orang yang mendalimi dirinya sendiri, siapa? Alladzi la yusalli illa ba'da qurujil waqt. Yaitu orang yang setiap kali sholat selalu habis waktu. Ya, Salat duhur sudah masuk asar, salat asar sudah masuk maghrib, salat maghrib sudah masuk isya dan seterusnya. Salat subuh sudah terbit matahari. Ini Dolimul nafsihi. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Apa? Contoh. Kalau tadi kan bukan contoh. Ya. Uh, fahamlah kita insya Allah. Wal muktasid alladhi yusalli fi akhiril waqt. Adapun al-muktasid, orang pertengahan, yaitu orang yang sholat di akhir waktu. Sholat asar, setengah jam lagi, mau asar. mau maghrib. Sholat maghrib, 10 menit lagi mau isya. Salat isya waktu sudah hampir tengah malam dan seterusnya. Salat subuh matahari hampir terbit. Ya, tapi waktu masih ada. Aini al muktasid ah, bagaimana as-sabiqum bil khairat? Orang yang belum dalam kebaikan, alladhi yusalli fi awalil waqt. Yaitu orang yang salat di awal waktu. Ini tafsiran ba'dul mufassirin tentang ayat tadi. Dolimu li nafsi al-muktasid sabikum bil khairat. Ya. Apa contoh? Oleh karena itu, eh, sebagian ahli tafsir lagi menafsirkan dengan contoh lain. Ya, dengan contoh lain. Tidak seperti tadi. Kalau kita membatasi diri dengan tafsir tadi, berarti kita akan menolak contoh yang lain. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Umar, dibahas oleh beliau di sini, ternyata itu hanya contoh. Kita tidak bisa menyalahkan ucapan Umar karena itu betul. Kalau dianggap sebagai contoh. Tapi pembatas tidak. Ya. Yeah. Apa tafsiran lain? tentang zalimul li nafsihi alladhi ya, la yukhrijuz zakah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu zalimul li nafsihi, seorang mukmin yang buruk. Wal muktasid, seorang mukmin yang pertengahan, man yukhrijuz zakata wa la yatasaddaq. Orang yang mengeluarkan zakat tapi dia tidak bersedekah. Jadi dia tidak pernah bersedekah melihat tetangganya kelaparan, melihat saudaranya tidak bisa membayar e, biaya rumah sakit, melihat saudaranya tidak bisa bayar SPP anak-anaknya, dia diem saja. Ya, karena itu bagian dari sodako. Itu nggak wajib kata dia. Saya hanya mau zakat. Itu muktasid yang pertengahan. Adapun yang terbaik wasabikum bil khairat man yukhrijuz zakata wa Yaitu orang yang membayar zakat dan bersodakoh. Dua-duanya dilaksanakan. Berarti dua tafsiran yang hanya contoh. Ya, maka tafsiran bakunya, normalnya uh, yang meliputi ya seperti yang kita bahas tadi. Ya. Yang paling buruk yaitu yang berbuat dosa besar tidak melaksanakan kewajiban, yang pertengahan melaksanakan kewajiban tapi masih melakukan dosa-dosa, yang terbaik yaitu sabikum bil khairat, yaitu orang yang hanya melaksanakan kewajiban dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Ya, contohnya ya banyak sekali. Kenapa? Nah, kenapa memakai contoh? Karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali menyebut tentang contoh. Ya, bukan pembatas. Ya, antum kan tahu tentang tujuh golongan ya yang akan mendapatkan naungan. Nanti akan dibahas oleh beliau, itu contoh, bukan pembatas. Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Ya, ternyata bukan tiga. Ya. Kemudian uh, eh, ittaku sab'um mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh dosa yang merusak. Apakah hanya tujuh? Tidak delapan, sembilan, sepuluh? jawab bisa puluhan. Itu contoh. Ah, berarti apa yang diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sendiri bersabda dan itu sekedar contoh. Sebagaimana tentang inah tadi, itu hanya contoh. Nah, kembali kepada tafsiran Umar tadi radhiyallahu an bahwa togut ditafsirkan dengan syaitan itu adalah contoh. Lianna togut a'ammu minas syaitan. Togut itu lebih umum, lebih luas dari syaitan. Fal asnamu tu'tabaru minat tawagid. Buktinya apa? Berhala-berhala itu. Itu bagian dari togut. Kalau dikatakan togut itu hanya syaitan, padahal berhala, batu kan bukan syaitan. Berarti bukan togut, muski Berhala yang disembah-sembah termasuk togut. Ya. Mana dalil yang sudah dibahas oleh beliau Al-Maidah ayat 60, wa abadat togut, mereka menyembah togut. Apa? Berhala. Patung-patung itu mereka sembah, tentu patung itu menjadi togut. Wal ulama wal umara alladina yudilluna nasa yu'tabaruna tawagid Begitu juga para ulama, begitu juga para umara, ulama asu, ya. Para ulama, para umara, para pemimpin itu juga bisa menjadi togut kalau memerintahkan manusia berbuat kesesatan. Mengajak manusia berbuat bid'ah. Sebagaimana Khalifah Al-Ma'mun yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ketika ditaati dan kaum muslimin meyakini bahwa itu makhluk, maka beliau menjadi togut. Ya. Yeah. Ah, berarti togut bukan hanya syaitan. Li'annahum togo wa zadu ma laysa lahum bihi haq. Karena mereka togo. Apa togo? Melampaui batas. Ya. Togo itu walamma togol ma ketika air itu sudah melewati batas, melampaui batasnya. Eh, tidak berhak bagi seorang ulama, tidak berhak bagi seorang pemimpin untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kok oh, ada seorang ulama atau pemimpin menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Mengharamkan para laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Ya, ditaati ya ini bisa. Ya, mengharamkan uh, para wanita pegawai negeri untuk memakai jilbab misalnya. Ah, ini bisa menjadi togut apabila ditaati. Wazadu ma laisa lahum bihi haq. Menambah apa yang bukan hak mereka. Kan bukan hak mereka. Haknya hak Allah dan Rasulnya. Menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Ya. Kita lanjutkan dengan ucapan Jabir. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang kita yakini mengikuti para imam sebelumnya bukan hanya qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Lihat, ini ada qala Umar, ada qala Jabir. Artinya, untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah perlu ucapan para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Bahkan tidak tercela hari ini ketika ada orang mengatakan Bukhari mengatakan, Al-Imam Abu Daud mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ini tidak tercela karena memang mereka ulama. Ya, kecuali jika jelas-jelas ucapan Syekhul Islam itu bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan sunnah sahihah, ya tentu ditolak. Kan mudah kan? Jika e, berselisih para ulama, kembalikan kepada kaidah. Apa kaidahnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Waqala Jabir, berkata Jabir, Jabir bin Abdullah, At-tawagitu kuhan. Yang dimaksud dengan togut, tawagit, jamak dari togut, yang dimaksud dengan togut, togut itu adalah kuhan, jamak dari kahin. Dukun-dukun. Berarti lain lagi ini ya. Umar mengatakan togut itu syaitan, Jabir bin Abdullah mengatakan togut itu kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitan. Di mana setan datang kepada para dukun itu. Maka dukun oh, akrab dengan setan. Didatangi oleh setan. Dari dulu sampai hari ini. Siapa yang membantu dia bisa mengetahui ini, bisa mengetahui itu, berani mengatakan ini, berani mengatakan itu, setan. Coba kita yang tidak kedatangan kan nggak berani. Ya. Hari ini di rumahmu ada siapa? Ya. Antum berani jawab? Nggak berani. Karena antum nggak kedatangan setan. Ya. Kalau antum didatangi setan, antum berani. Oh, ada ibu saya sedang duduk di sebelah sini, istri saya duduk di sebelah sini, ya. Dikasih tahu oleh syaitan. Sebab kalau dikasih tahu oleh Allah, berarti wahyu belum putus. Ya, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kalau di, dikasih tahu oleh malaikat, maka batal suratul tahrim. Yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat adalah tidak mau melakukan apa yang tidak diperintah oleh Allah. Malaikat hanya melaksanakan perintah Allah. Ya. Yeah Allah tidak memerintahkan seperti itu karena wahyu sudah putus. Nah, berarti setan, jin. Maka jika ada orang aneh berani mengatakan ini, berani mengatakan itu, kadang benar, kadang salah, ya, salah ben, sa, e, benarnya sekali, salahnya, iya, seratus kali, ya. Karena yanzilu alaihi musyaitan. Togut itu adalah para dukun yang didatangi oleh syaitan. Fi kulli hayyin wahid. Di setiap hay ada satu dukunnya. Hay ini kelompok masyarakat, kabilah, suku. Kalau kita kampung lah. Ya, satu kampung dukunnya satu. Ya, kan biasanya begitu kan? Ada saja. Antum di daerah-daerah itu Eh, di situ ada aja dukunya si, si ini. Asal ada apa-apa orang nanya ke situ. Ya, satu. Ya. Satu uh, desa itu, ya satu. Ya, umumnya, umumnya. Mungkin dua tiga desa satu mungkin. Ya, umumnya seperti itu. Hai, kan hai kan tidak bisa diterjemahkan letterlek desa kampung, enggak. Satu kelompok lah. Ada satu ada yang ampuh, ada yang kurang ampuh, ya. Gitu. Ada nah, di jahiliyah seperti itu. Di zaman jahiliyah seperti itu ada. Umumnya ada satu. Ya. Ah, mari kita lihat syarah dari beliau. Hada aidan min babit tafsiri bil misal. Kata beliau Syekh Utsaimin, ini juga tafsir ala sabilil misal contoh bukan pemba, eh, bukan pembatas uh, eh, ta'rif seperti tadi haitsu innahu ja'ala min jumlatit tawaghit al-kuhan di mana uh, Jabir bin Abdullah menjadikan togut-togut itu sebagai uh, dukun dukun adalah togut wal kahin kila huwa alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Beliau membahas kahin itu apa? Dukun itu apa? Dijawab oleh beliau, alladhi yukhbiru amma fid dhamir." Orang yang suka menceritakan, menghabarkan sesuatu yang tersembunyi. Yang orang tidak tahu. Dia juga tidak tahu, pasti nggak tahu. Dia jadi tahu karena dikasih tahu oleh setannya itu. Gitu. Ketika kejadian itu berlangsung, ketika motor itu tercuri, dia tidak ada di situ. Dia di rumah dia, jauh, jaraknya jauh, 15 km misalnya. Tapi dia bisa uh, tahu, bisa mengatakan yang mengambil pakai baju merah, ya, jalannya ke arah barat dan seterusnya, ya. Biasanya begitu saja jawabannya. Ya. Karena mungkin setannya nggak tahu namanya, ya. Biasanya kan setan nggak kenal kan? Nah, setan ngasih tahu pakai baju merah, jalannya ke sana, ya. Ya kan susah juga, buat apa? Ya. Udah syirik nggak ketemu juga, kan biasanya nggak ketemu ya. Umumnya nggak ketemu. Iya bayar, ya kadang-kadang mahal. Gitu. Ya. Maka lemah sekali kekuatan setan itu memang lemah sekali sebagaimana yang sudah kita bahas. Lemah sekali. Jauh lebih kuat kekuatan manusia. Ya kekuatan manusia insya Allah jauh lebih kuat. Polisi misalnya menyelidiki, dicari, insya Allah bisa ketemu. Ya, motor-motor tertentu misalnya dicuri, insya Allah bisa ketemu. Ya, kadang-kadang kalah sama preman. Ya, hilang dompet, hilang handphone, ya datang ke ketua preman, besoknya ketemu. Ya, nah, orang yang nyopet anak buahnya preman itu, nah, setor sama si preman, ya dukun kalah sama preman. Ya. Nah, ini kekuatan manusia. Itu baru preman, apalagi polisi. Itu ya. Maka sangat-sangat bodoh kalau kita percaya kepada kekuatan-kekuatan setan, dukun. Ya. Ah, dari sini taulah kita bahwa dukun urut, dukun bayi yang sering disebut dukun oleh sebagian kaum muslimin tidak masuk di sini. Karena dukun urut kan cuma ngurut saja, dukun bayi ya dia bagaimana membantu kelahiran uh, seorang ibu, seorang bayi. Uh, tidak berbicara tentang goib, eh. hanya kadang disebut dukun, dukun bayi ya. Jadi sama-sama dukunnya tapi beda jauh. Ya. Jadi dukun yang terlarang yang dimana ketika kita datang maka uh, ibadah kita selama 40 hari tidak diterima kalau kita membenarkan ucapan si dukun tersebut maka kita terancam kafir. Itu yang seperti ini. Alladhi yukbiru amma fid domir. Yaitu yang mengatakan, menghabarkan sesuatu yang tersembunyi. Wakila alladhi yukbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Ada juga yang mengatakan orang yang menghabarkan menceritakan hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Nah, yang sudah terjadi seperti tadi, meramal juga kan karena dia tidak melihat ini yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di Jakarta ini tahun 2015? Apa yang akan terjadi pada dirimu nanti dua tahun lagi? Dia berbicara berdasarkan garis tangan, berdasarkan ini itu. maka ini termasuk bagian dari dukun kana haula'il kuhan tanzilu alaihi الشياطين Para kahin itu, para dukun itu turun kepada mereka setan-setan. Pembahasan awal dulu, kita membahas tentang bagaimana setan itu, para jin itu berlapis-lapis naik ke langit untuk apa? Mencuri berita mencuri berita. Allah berfirman didengar oleh para malaikat dan termasuk Jibril, kemudian pingsan para malaikat demi mendengar suara Allah itu. Kemudian satu persatu mereka siuman. Yang pertama kali siuman adalah Jibril, lalu mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Allah? Ya, rupanya mereka tidak tahu. Keburu pingsan mendengar suara Allah. Eh, Jibril menjawab gini gini gini. Allah berfirman bahwa akan terjadi anu di daerah ini tahun sekian, tanggal sekian, hari anu. Ah ini, ucapan ini yang dicuri oleh para jin, para setan. Bukan firman Allah. Bukan langsung suara Allah. Kalau suara Allah jangankan jin, Jibril saja pingsan. Kan sudah kita bahas tadi. Ah, dicuri. Kemudian uh, Sufyan yang meriwayatkan hadis ini membentangkan tangannya seperti ini, jari-jarinya ya. Jadi setan pertama yang mendengar berita itu diberikan kepada setan kedua, setan kedua diberikan kepada setan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai terakhir. Karena mereka bekerja sama seperti itu karena takut keburu mati. Kan mereka dilempar dengan sihab. Mereka dilempar dengan sihab terutama ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah diutus. Ini pun sudah dibahas oleh beliau. Nah, kemudian yang terakhir menyampaikan kepada yang paling bawah di bumi, yang paling dekat dengan bumi, menyampaikan kepada uh, dukun, kahin. Uh, kahin itu menunggu uh, datangnya pencurian berita itu uh, sambil e, melakukan gerakan seperti ayam mematok makanan. Ya. Kan begitu. Dukun itu kalau nunggu wangsit kan begitu, ya. Seperti ayam mematok makanan. Kan nggak begini, ya. Nggak begini, ya. saudara Rasulullah. Ah, disampaikan dan dicampur dengan seratus kebohongan. Mi ada 100 seratus kebohongan berarti nilai kebenarannya itu sedikit sekali. Karena dicampur dengan seratus kebohongan. Ya. Yeah. Bima istaraku minas sam'i minas sama. Setan-setan itulah yang mencuri berita di langit. Kemudian disampaikan kepada uh, para dukun tadi. Wa kana kullu hayyin min ahya'il Arab. Setiap hai, setiap hai itu lebih kecil dari kabilah saya kira ya. Ada bangsa, ada suku, ada kabilah. Nah, ini di bawah kabilah, hai. Ya. Kita tidak temukan bahasa kita apa, mungkin marga kali ya.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 dilakukan oleh para jin syaitan yaitu mencuri berita wa kanu yatahakamuna ilaihim fil jahiliyah dan mereka ini uh, berhukum menetapkan hukuman menyerahkan urusan mereka kepada para kahin tersebut pada zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, tentu itu semua haram bahkan syirik, tetapi pada kenyataannya banyak di antara kaum muslimin yang ikut uh, mengikuti perbuatan jahiliyah tersebut sampai hari ini. Banyak di antara kaum muslimin yang tentu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir melaksanakan hal-hal seperti itu. Tidak jarang dari mereka sholat, puasa, fasih, membaca Al-Quran. Tetapi mereka bekerja sama dengan syaitan. Melakukan praktek perdukunan. Agar tidak dijauhi oleh kaum muslimin, maka mereka tidak menafmakan dirinya dengan dukun, dengan kahin. Ya, bahkan nama yang biasa disandang oleh orang alim, ya kiai, acengan, tuan guru, ya, orang tua, orang pintar dan seterusnya. Wattawagitu laisu mahsurina fi haula' maka togut itu tidak hanya terbatas pada mereka itu. Ya, bukan hanya para dukun saja yang disebut dengan togut. Wa tafsiru Jabir radhiyallahu an tafsirum bil mithal. Oleh karena itu tafsir dari Jabir radhiyallahu an tadi uh, adalah tafsir ala sabilil mithal. Contoh sebagaimana tafsirnya Umar radhiyallahu an. Ya. Nah, e, di sini e, Abu Hurairah radhiyallahu an membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya hadis yang sangat masyhur ijtanibu as-sab'al mubiqat jauhi oleh kalian tujuh yang merusak. Tujuh yang dimaksud tujuh dosa. Tujuh dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa Apa tujuh dosa yang merusak tersebut? Nah, dijawab oleh Nabi, syirik, sihir dan seterusnya nanti akan dibahas. Di sini beliau membahas tentang Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi tujuh dosa yang merusak. النبي صلى الله wasallam وسلم khalqi lil للخلق Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang ansah dari kata nasi isim tafdil yang diikuti dengan uh, isim menunjukkan paling. Jadi beliau manusia yang paling suka menasihati. Orang kan banyak dari kita ini ada yang senang ngasih nasihat, ada yang melihat temannya berbuat buruk didiemin saja. Ada orang yang melihat bahkan saudaranya, bahkan istrinya, anaknya berbuat buruk, diam saja. Uh, Rasulullah itu orang yang paling uh, gemar memberikan nasihat. Ya, di antara kita ada yang tidak bisa melihat temannya berbuat salah, ya, begitu yakin temannya berbuat dinasihati. dinasihati. Uh, Rasulullah itu yang paling nomor satu dalam masalah nasihat. Sampai Allah mewajibkan kepada beliau untuk bicara ketika di hadapan beliau ada kesalahan. Sampai muncul kaidah jika beliau diam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan beliau, maka perbuatan itu boleh. Benar. Kalau salah, pasti dinasehati oleh beliau. Ya, karena beliau adalah manusia yang e, merupakan orang nomor satu dalam masalah nasihat dan nasihatnya tentu benar. Kalau kita kan banyak di antara kita yang ngasih nasihat tapi nasihatnya keliru. Nasihatnya salah. Ya. Yeah. Daripada susah cari kerja, ini sudah kerja dapat diterima, gajinya bagus, belasan juta, ya. nggak apa-apa potong jenggot, ya. Saya nasihati antum aja nih. Nah. Nah, kan kalau sudah diterima kan lama-lama kan numbuh sendiri itu jenggot, ya. Nah, nanti jenggotan lagi, ya. Ah, kan nggak mungkin hilang terus, ya. Saya kasih nasihat antum daripada antum uh, cari kerjaan susah. Nah, kita niat nasihati, ternyata itu bukan nasihat. Kalau Nabi tidak mungkin. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi pasti hak, pasti benar. Gitu ya fakullu syai'in yadurrun nasa fi dinihim segala sesuatu yang bisa memudaratkan manusia, memudaratkan kaum muslimin dalam masalah agama dan dunia, yuhadziruhum minhu, pasti ditahzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Tidak mungkin Nabi dia. Ya, semakin uh, besar bahayanya, semakin besar mudaratnya, semakin keras seriakan Nabi. Ya, yang dimaksud tentu semakin uh, besar nilai takdirnya. Kan yang paling berbahaya syirik. Maka yang paling keras tahdir Nabi kan dalam masalah syirik. Yang dimaksud ancaman-ancaman orang yang berbuat syirik. Tidak diampuni dosanya, seluruh amalnya hapus, dan seterusnya. Itu yang dimaksud uh, keras. Ya. Yeah. Walihada qal oleh karena itu Nabi bersabda ijtanibu jauhilah oleh kalian. Wahia ablagu min qawlihi utruku ini lebih balil, lebih syadid, lebih dalam, lebih fasih daripada utruku tinggalkanlah. Kan maknanya hampir mirip. Jauhilah, tinggalkanlah tetapi jauhilah istanibu itu lebih fasih, lebih balik, lebih syadid, lebih besar. لأن ma'nahu معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر karena istanibu dari kata janib sisi yang dimaksud engkau berada di satu sisi yang engkau jauhi itu di sisi lain tujuh dosa itu ada di satu sisi, engkau ada di sisi yang lain, jauh. Gitu. Wahada yastalzimu al-bu'da anha. Ini menunjukkan pasti jauh. Wajtanibu ay utruku. Yang dimaksud jauhilah tentu tinggalkanlah, jangan lakukan. Bal asyaddu min mujarradil tetapi lebih syadid, lebih keras, lebih dari sekedar meninggalkan. Karena banyak orang yang tidak berjudi, tapi tidak jauh dari judi. Ada orang tidak berzina, tapi tidak jauh dari zina. Ada orang tidak minum khamer, tapi tidak jauh dari khamer. Ah, ini jangan. Ya. Maka jika orang jauh dari khamer, tentu dia tidak minum khamer jauh dari zina, maka dia tidak akan berzina. Jauh dari judi, maka dia tidak berjudi. InsyaAllah ta'ala. Kan seperti itu keadaannya pasti ya. anal insana qad yatruku syai'a wa huwa qaribun minhu. Kadang-kadang manusia tidak melakukan sesuatu, tapi masih dekat. Seperti tadi. Ya. Dia tidak korupsi, tapi dia dekat sekali dengan korupsi kiri kanannya, bahkan ikut apa andil tahu persis di depannya. Dia tidak memakan hasilnya. Seperti ini jangan. Ya. idza kila istanibhu, yakni utrukhu ma'al bu'di. Maka jika seseorang mengatakan ijtanibhu, jauhilah dia, maka ini bermaksud mengandung arti tinggalkan dia dan jauhi ya utrukhu ma'al buadi wa qawluhu as-sab'ul mubiqat as-sab'ul mubiqat tujuh dosa yang merusak hadza la yaqtadi al-hasar tadi yang kita uh, singgung di awal ini bukan pembatas berarti dosa yang bisa merusak bukan hanya tujuh tujuh tersebut hanya contoh Ya. Maka di dalam tujuh itu kan uh, syirik, sihir, membunuh, uh, makan riba, makan anak yatim, lari dari peperangan, menuduh orang baik-baik berzina, ya. Di sini tidak ada minum khamar. Di sini tidak ada berjudi. Bahkan di sini tidak ada tarkus Meninggalkan sholat berarti meninggalkan sholat tidak merusak, ya. Ah, maka pemahaman yang paling dangkal sekalipun kita akan mengatakan memahami bahwa ini bukan pembatas. Ya, sebab sekali lagi kalau ini pembatas, kita akan katakan bahwa tidak sholat bukan perusak. Tidak puasa Ramadan tidak merusak. Yang merusak hanya syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, uh, lari dari peperangan dan menuduh berzina. Ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh beliau sekaligus menunjukkan bahwa Nabi betul-betul uh, berbicara berdasarkan wahyu. Karena poin per poin yang diucapkan oleh Nabi dalam tujuh dosa ini betul-betul mewakili yang lain betul-betul mewakili yang lain. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ucapan beliau betul-betul wahyu. Fa inna hunaka mubiqatun ukhra karena ada dosa-dosa lain di luar yang tujuh itu yang juga membinasakan ya walakinna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahsuru ahyanan ba'dal anwa wal ajnas akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyebut jenisnya saja macamnya saja sebagaimana nanti yang akan dikupas oleh beliau wala ya'ni bidzalika adama wujudi ghairiha bukan berarti bahwa tidak ada yang lain yang merusak itu cuma tujuh, nggak ada yang lain. Keliru. Tujuh tersebut sekali lagi hanya misal, contoh sebagaimana yang e, disinggung oleh beliau tadi. Nah, termasuk e, apa tujuh orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari e, kiamat, ya yaumil mahsyar. Ternyata ini juga bukan pembatas. Ya, bisa 8, bisa 9 dan seterusnya. Allahu a'lam Ada pertanyaan? Silakan. <clears throat> ya. Yeah. Orang itu akan kan cuma tiga hal Iya. Iya. Para ulama tidak menemukan yang lain di luar tiga itu. Apa coba? Ya. Ah, maka para ulama mengatakan itu pembatas. Seperti uh, takbir tujuh kali, takbir lima kali, tentu pembatas. Langit ada ada tujuh, tentu ini pembatas. Ya. Kita bisa memahami berdasarkan pemahaman para imam mana yang pembatas, mana yang bukan. Jadi sihir ini bisa bermakna sihir dari setan, bisa bermakna secara bahasa. Nah, maksud Nabi inna ba'd min ba'dil bayan la sihran, sebagian bayan ceramah itu bisa menyihir itu adalah e, bahasa. Dan kita menyaksikan. Ya. Yeah. Oh, karena dia saking apa? hebatnya orator dia, maka tersihir sebagaimana beberapa kaum muslimin yang tersihir oleh uh, Hasan bin Ubaidillah waktu itu di Jombang ketika membahas tentang bayat tersihir jamaah yang hadir di situ tersihir dan menangis karena dia uh, memberikan bayan ceramah yang menakjubkan dan tentu keliru kan bahwa orang yang tidak berbayat maka kafir. Maka para jamaah yang hadir menangis dan memohon merengek kepada dia untuk siap dibayat Dan dibayatlah malam itu. bayat pertama kali pada diri mereka. Sampai hari ini. Ya, sihir. Yang gimana? Iya, Eh, nujum apa uh, sihir apa santet ini jelas bukan bahasa. Ya. Yeah. Ini jelas bukan bahasa. Artinya betul dia mati karena sihir itu, karena santet itu, karena nujum itu dan dan itu ada, ada, uh, ada sihir yang menipu mata seperti sihirnya Firaun, penyihirnya Firaun, tukang-tukang sihir Firaun yang kita bahas kemarin, itu menipu mata manusia. Bahkan matanya Nabi Musa ditipu kan? Nabi Musa mundur-mundur. Ketakutan. Berarti Nabi Musa ikut ditipu. Melihat tambang-tambang itu seolah ular. Ya. Ah, tapi tidak semua sihir menipu. Artinya betul-betul. Betul-betul. Buktinya apa? Mati. Itu dengan santetnya itu dia mati. Tapi sekali lagi eh, apa kita tidak boleh takut ya. Karena kekuatannya eh, kecil sekali dibanding dengan kekuatan manusia. Tapi membentengi diri tidak ada salahnya. Ya tentu benteng yang sangat kuat tauhid. Gitu. Ketaatan-ketaatan kepada Allah, kalau mau ditambah bisa dengan dikir pagi dan petang. Membaca An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya menjelang tidur. Diusapkan ke seluruh badannya yang bisa dia usap setelah ditiup di tangannya. Memakan kurma apa? Ajwa, tujuh butir di pagi hari, tujuh butir di sore hari. Nah, ini sebagai tambahan. apa apakah yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari bahaya sihir yang dibuat oleh para dukun dengan batuan setan. Seperti tadi saya kira ya, membentengi diri dengan benteng yang paling kokoh kuat yaitu tauhid. Benteng terkuat adalah tauhid. Kemudian ditambah dengan ketaatan-ketaatan dan seterusnya. Wahyu telah terputus, namun ada hadis yang menyatakan wahyu akan diturunkan di akhir zaman melalui mimpi orang-orang beriman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mimpi seseorang, seorang yang beriman merupakan wahyu? E, bukan wahyu ya, e, bukan wahyu. Kalau wahyu jelas terputus, tidak mungkin akan datang lagi. Ya. Yeah uh, mimpi. Mimpi bukan wahyu, kecuali mimpi para nabi jelas wahyu. Mimpi. Ar-ru'ya as-sadiqah. Tidak disebut wahyu. Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Uh, nanti di akhir zaman hampir-hampir mimpinya seorang mukmin itu selalu benar. Ya. Siapa yang mimpinya selalu benar? yaitu orang yang bicaranya selalu benar. Gitu. Oleh karena itu para nabi dan rasul mimpinya selalu benar karena para nabi dan rasul ketika berbicara selalu benar. Maka dalam mimpinya pun benar. Gitu. Tapi orang selalu bohong, mimpinya juga bohong, ya. Sampai ngimpi membohongin orang, ya. Karena memang nggak mimpi juga tukang tipu, gitu. Nah ini ada, ya. Mimpinya seperti itu. Dan mimpi ini bukan ajaran. Mimpi bukan ajaran. Dan bukan diambil sebagai pertimbangan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi buat apa? Sekedar kabar gembira saja. Sekedar kabar gembira saja. Ya. Sudah 17 tahun berumah tangga, belum punya anak. Tiba-tiba mimpi sedang gendong bayi ya seperti anaknya. Enggak eh, uh, selang lama seminggu dua minggu kemudian eh, periksa ke dokter ternyata istrinya hamil. Ya, jadi kabar gembira saja. Kabar gembira, diberi kabar gembira. Bukan e, diambil sebagai patokan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pak, kenapa nggak jadi datang? Katanya hari ini mau datang. Enggak. Soalnya tadi malam saya ngimpi. Nah, ini enggak ada, ini klinik. Ya, ini torekot-torekot sufi ya. Gitu. Kenapa tiba-tiba bapak datang? Padahal katanya bapak nggak mau datang. Dia mengatakan saya tadi malam mimpi. Ini nggak ada, nggak ada seperti ini. Ketika saya melihat teman saya melakukan perbuatan dosa, saya ingin memberi nasihat kepadanya. Akan tetapi terkadang saya merasa malu dan tidak pantas untuk memberi nasihat karena saya juga sering melakukan dosa. Bagaimana ini? Ya sekaligus menasehati diri antum. Nah, sambil menasehati teman antum, sambil meras menasehati diri antum uh, sendiri. Ya, kan uh, alhamdulillah. Ya. Sebab kalau amar ma'ruf, memberikan nasihat, nunggu jadi orang baik, oh, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larang, tentu tidak akan tegak-tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yeah. Yang tercela betul-betul tercela orang yang menyuruh sholat tapi dia nggak sholat, orang nyuruh puasa tapi dia nggak puasa, orang melarang berzina tapi dia berzina, melarang mabuk tapi dia sendiri mabuk. Ain. Nah, nah, insya Allah kan kita tidak seperti itu. Adapun kita berbuat dosa tentu karena kita manusia. Apakah orang yang mengikuti togut dapat dikatakan kafir? Tidak. Tidak. Ya, harus dirinci lebih lanjut. Yang dia ikuti apa? Sekedar dosa besar, belum kafir. Tapi kalau yang diikuti itu kekufuran, menyembah berhala, ya tentu jadi kafir. Ini pun kan masih ancaman. Kan begitu. Sudah tegak hujah, hujah apa tidak? Barangkali belum tegak hujah. Karena banyak sekali mawani-mawani, penghalang-penghalang untuk mengkafirkan seorang muslim. Banyak sekali. <clears throat> sudah tegak hujah. Dia sudah didatangkan ayat, hadis. Ya, masih ada satu pertanyaan. Apa? Faham apa tidak? Karena bisa saja nggak paham kan? Ini ayatnya disampaikan nggak boleh pak, ini dan ada, tapi dia nggak paham, gitu ya, nggak paham, ya, nggak paham. Ya pemahaman orang kan beda-beda. Maka yang terbaik jangan mengkafirkan seorang muslim sama sekali. Ya, si A, si B, si C-nya maksudnya. Cukup kafirkan perbuatannya. Mendatangi dukun, kafir. Menyembah berhala, kafir. Bahkan tidak sholat, kafir. Tapi orangnya jangan. Ya, ada penghalang-penghalang. Sujud kepada manusia, apa? Sujud kepada manusia, kafir. Kita lihat, Mu'ad bin Jabal, Dikafirkan oleh Nabi? Tidak. Mu'ad bin Jabal sepulang dari Yaman sujud pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kafirkan Mu'ad? Tidak. Kenapa? Mu'ad tidak faham. Kalau sujud kepada manusia itu kufur. Ya. Maka Nabi tidak memerintahkan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ayo baca syahadat lagi. Kamu telah kufur. Enggak kan? Ya. Nabi hanya mengatakan, lau kuntu amiran, Seandainya aku boleh menyuruh orang untuk sujud kepada sama manusia, tentu aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Ya, yeah. beliau tidak mengkafirkan uh, eh, Muad bin Jabal. Apa hukum mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri? Istimna uh, haram. Haram. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tegas dalam hal, hal ini. Ya, berdasarkan awal-awal surat Al-Mu'minun. Ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Segala bentuk pelampiasan syahwat itu haram. Melampiaskan syahwat birahi itu haram. Kecuali kepada istri-istri dan budak-budak perempuan. Hanya dua itu yang halal. Maka e, lewat istri apapun bentuknya asal bukan dubur e, halal menurut sebagian ulama termasuk Al Imam Syafi'i. Ya. Yeah. Adapun yang bukan istri maka dalam bentuk apapun haram kecuali budak tadi. Apakah ada dalil yang mewajibkan pemerintahan sistem khilafah? Tidak ada. Tidak ada. Justru ada dalil pembolehan selain khilafah. Bahwa yang terbagus khilafah tentu. Ya, ini tidak ada khilaf dengan ulama. Tetapi bahwa khilafah khilafah itu wajib tidak. Mana dalil? Hadis sahih riwayat Imam at turmudi sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa koholifahanku hanya berjalan berapa? 30 tahun. 30 tahun. Jadi masa koholifahan itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu apa? Al-Muluk, raja-raja. Nah, setelah dihitung, pas dari dibayatnya Abu Bakar, beberapa hari setelah Nabi wafat, sampai terbunuhnya Ali pas 30 tahun. Dari tahun 10 atau awal 11 sampai tahun 40. Ya, 30 tahun. Setelah itu Al-Muluk raja-raja. Maka raja pertama kali dalam Islam seorang sahabat. Seorang sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan doa yang sangat besar dari Nabi untuk Muawiyah. Seorang sahabat, raja yang paling adil di muka bumi ini, sahabat. Adil menurut penilaian Islam tentunya, bukan menurut penilaian orang-orang kafir, apalagi Rafidah. Ya, orang-orang Rafidah sangat benci kepada Muawiyah dan seterusnya. Nah, ketika Nabi mengatakan al-muluk, beliau tidak mengharamkan. Kembali kepada kaidah tadi, jika Nabi melihat atau berbicara tentang sebuah kesalahan, Nabi harus mengatakan bahwa itu salah. Jika raja itu haram, Nabi akan mengatakan setelah 30 tahun itu haram. Ah, muncul al-muluk raja-raja dan itu haram. Tidak ada. Ah, berarti kerajaan menurut Islam halal, boleh. Bahkan ketika menjadi dua, di zaman Muawiyah uh, Yazid, Marwan bin Hakam, sampai Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya masih satu. Di muka bumi ini kekhalifahan Islam satu. Nah, setelah runtuhnya dinasti uh, Umayyah uh, tersisa di barat, di Andalus, di Spanyol. Sementara di Baghdad tegak dinasti Abbasiyah. Ah, berarti ada dua. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ini salah satunya harus dibunuh harus dienyahkan. Yang kedua tidak sah, tidak. Dua-duanya sah. Ya, karena memang jauhnya tempat. Yang satu di barat sana, Eropa, yang satu di Baghdad. Jauh. Gak masalah. Eh, dua-duanya ada ulama, bahkan saling mengunjungi. Antum tahu salah satu uh, ulama di Andalus datang ke Baghdad untuk mencari Imam Ahmad dan tidak bertemu dengan Imam Ahmad karena beliau selalu berada di rumah ya tidak boleh keluar oleh khalifah dan seterusnya ini menunjukkan kisah bahwa kedua Khalifahan ini berjalan dengan biasa tidak saling memusuhi para ulama saling berkunjung ya berarti orang yang berpendapat bahwa wajib menebak, menegakkan Khalifahan ini batil dan sampai hari ini mereka kebingungan gimana caranya Ya, kira-kira caranya gimana? Ah, ah karena nggak tahu caranya teriak-teriak aja hilafah hilafah hilafah Nggak tahu caranya, caranya bagaimana? Ya? Apa ia mau para presiden muslim itu, presiden Indonesia, presiden eh, Brunei, presiden Irak, presiden Mesir, eh, melepaskan jabatan masing-masing, kemudian bikin khalifah, saya kira ini jauh sekali.